Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fi din wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah taala. Baik. Jadi orang yang diangkat sebagai imam itu adalah orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Ingat ya, pandai membaca Al-Qur'an maksudnya dia bagus bacaannya, dari sisi hukum-hukum tajwidnya dia pandai, kemudian mengetahui makharijul huruf dia mengerti dengannya. Itu maksudnya. Ya bukan hanya sekedar pandai melakukan Al-Qur'an. Ya. Ya, terkadang ada sebagian orang dia pandai melakukan Al-Quran. Ya, kalau kita dia membaca mendayu-dayu, ya terkadang ketika mendengar, oh, masya Allah, bagus sekali bacaannya ini. Tapi ternyata orang yang paham tajwid ini hancur bacaannya. Ya. Terkadang seperti ini, ada orang yang terlalu terkadang dia apa karena mungkin terbawa dengan lagunya sendiri, akhirnya dia melanggar hukum tajwid. Terutama dalam masalah panjang pendeknya. Terkadang sering dilanggar. Ya. Sebab dalam hukum tajwid, kalau orang belajar tajwid, itu paling panjang itu berapa harakat? Paling panjang berapa? 6 harakat. Lebih daripada itu salah. Sudah. Lebih daripada itu saya salah. Nah, terkadang sebagian orang, apalagi kalau kita lihat di MTQ, ya, sering terkadang ini terlalu terbawa dengan akhirnya lagunya, akhirnya salah dalam bacaan Jelas ya? Jadi bukan yang diinginkan di sini orang yang apa terlalu uh, takalluf di dalamnya, terlalu apa membeban-bebankan dirinya dengan hal-hal yang jantung ya, dia sendiri ya, ada orang biasa MTQ itu ya, terkadang dengan eh, betul-betul enggak bisa kita ikuti. Ya. Ya kan? Terkadang ada bentuk takalluf di dalamnya. Ya. Yang seperti ini adalah hal yang tercela. Ya. Hal seperti ini adalah hal yang hal yang tercela. Perhatikan kalau kita lihat dari para qurra, ya, para ahli baca Al-Qur'an, baik itu di negeri Madinah atau di negeri Yaman, tidak ada yang seperti di Indonesia ini. Ya kan? Tidak ada yang seperti di Indonesia ini. Kalau kita lihat ahli-ahli baca Al-Quran, para masyaih kita, itu tidak ada yang seperti itu, ya kan? Nah, ya namun terkadang ya hal-hal yang seperti ini bisa terkadang dilanggar oleh sebagian sebagian orang. Baik.